pengajian pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Syekh Abi Syuja' rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan masalah-masalah salat. Sekarang kita memasuki فصل wa الخوف على ala أضرب dan solat di dalam keadaan takut ada tiga macam yang dimaksudkan solatul khawf solat di dalam peperangan <clears throat> memang sholat lima waktu tidak boleh ditinggalkan sama sekali dan tidak ada uzur serta tidak ada alasan orang itu dapat meninggalkan sholat lima waktu kecuali orang perempuan apabila datang bulan dan nifas. Selain itu, walaupun keadaan bagaimana, asalkan masih ada nyawanya atau akalnya masih sehat, wajib melakukan sholat. Hingga di dalam peperangan. Sampai di dalam peperangan, sedang dalam keadaan perang, itu pun wajib begitu juga waktu bertempur. Jadi dalam keadaan bertempur, dalam pertempuran itu pun wajib sholat. Dalam syariat agama Allah SWT ada cara cara maka di dalam ilmu syariat, ilmu fikih berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dijelaskan oleh ulama-ulama yang ahli satu dengan satu pasal dinamakan sholatul khauf. Jadi istilahnya sholatul khauf. Sholat takut. Sholat dalam keadaan takut. Yang dimaksudkan sholat dalam keadaan perang. Dan bisa nanti dipakai untuk lain perang. Ada cara. Di lain perang umpama anggap ini di lain perang tapi dalam keadaan khof ada kekhawatiran sesuatu ada orang sholat tengah-tengah sholat rumah terbakar keadaan apa ini takut takut nah, lalu bagaimana jangan dibatalkan sholatnya boleh dia lari lari tapi tetap apa sholat sholat lari harus gimana asal jangan berbicara dulu toh sudah pernah saya terangkan ada orang sholat seorang diri sholat pakainya taruh atau jasnya atau tasnya ada uangnya taruh lalu tas ini jalan sendiri jalan bagaimana tas <laughs> jalan diambil orang iya curi uang dia kejar tahu ambil itu jadi dia kejar mengejar pencuri tadi tetap dia dalam sholat ini boleh asal jangan berbicara kalau dia berbicara maling maling ini ya tahan Nah, ini masuk dalam keadaan khauf. Hanya dalam pasal ini khusus akan diceritakan dalam peperangan. Salat dalam peperangan banyak macamnya. Tapi ini pokoknya diambil tiga. Nah, tentu banyak caranya. Apalagi zaman makin lama, makin lama, makin modern, makin banyak alat-alat perang Nanti semuanya bahas bagaimana kalau sholat dalam peperangan sedang berada dalam tank buatnya atau dalam habis baca atau jalan kaki ini naik kuda ini semuanya lantas menjadi mas masalah tapi pokoknya dalam tiga ini kalau kita sudah mengetahui begitu hukum syariat Sholat tidak dapat ditinggalkan sama sekali meskipun dalam keadaan bertempur. Apalagi kalau kita bayangkan perang zaman dahulu, kalau dikatakan bertempur itu sudah jadi satu. Ya, hantum hantuman tuba, hantum-hantum pedang, ya pukulan dua ini jadi sudah jadi satu. Tawur, <laughs> sudah tawur, sudah itu wajib sholat. Nah akhir zaman jadi mantel lah sholat. Bagaimana? Ya, baik. Atau kadang-kadang yang sibuk sedikit enggak sholat. bagaimana? Nah itu jelas bahwa orang demikian itu sangat besar dosanya. Setelah kufur, setelah dosa kekufuran, dosa paling besar takbul, sholat. Dosa kufur ya, dosa kufur itu sudah top Lantas dosa yang kita masih hubungan pada Allah, dosa meninggalkan sholat. Maka jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tarakas sholat amdan fakat kafara jihar. Barang siapa meninggalkan sholat sengaja, tidak mau pada sholat. Bagi tidak percaya semua. Nah ini bisa menjadi kafir terang-terangan lahir batin. Tapi kalau masih percaya, ini tetap menjadi kafir. Apanya? Coraknya. Orang Islam percaya ada sholat wajib. Dia mengakui sholat lima itu wajib. Tapi dia tidak mau sholat. Walaupun dia percaya, yakin dia, ya, ini wajib. Tapi dari sholat, coraknya itu sudah apa? Sudah corak orang kafir, zahirnya sudah sama dengan orang kafir. Orang kafir nggak sholat, ini orang nggak sholat sama. Kalau sampai hatinya nggak percaya, ya sudah itu mur, murtad. Nah, di sini masalahnya. Maka walaupun kita sibuk bagaimana, repot bagaimana, dan keadaan bagaimana, jangan sekali-kali meninggalkan Wa salatul khawf ala salatati adrub ada tiga macam. Tadi sudah saya terangkan, sebetulnya lebih daripada tiga. Hanya di sini diambil tiga pokok-pokoknya. Ahaduha an yakuna al-adu fi ghairi jihadil qiblah. Cara pertama, musuh bukan di arah kiblah. Jadi musuh bukan di arah kiblah. Kalau kita dari sini arah barat. Jadi musuh bukan di arah atau sebelah barat. Nah kita yang di sini musuh bukan di sana. Nah, bagaimana anggap musuh di timur, timur atau di utara atau di selatan? Nah, sudah. Kita tahu sholat menghadap kiblat begini. Sedang musuh bukan di kiblat, musuh di sana atau di sana, di utara atau di selatan atau di timur. Nah ini bagaimana caranya sholat? Sebab kalau kita sholat semua mungkin dihantam. Kita waktu sholat tentu akan di, dihantam. Sebab di antara asal turunnya ayat bahwa orang-orang kafir tahu setelah perang nanti tetap sholat. Lalu orang kafir tahu, wah nanti saja siap-siap kita kata orang kafir. Kalau mereka itu sedang melakukan kewajiban mereka yang sangat dicintai oleh mereka, dan keadaan itu kita hantam sekali, khusus Lalu Allah memberikan cara. Nah ini di antara sebab musababnya begini caranya. Jadi ya sholat-sholat tapi ada caranya jangan sampai diserbu oleh musuh. Jangan sampai dihantam begitu oleh musuh. Nah ini diatur. Bagaimana? Sekarang dilihat. Kalau musuh bukan di arah kiblat, fayfarriquhumul imamu firqatain. Para tentara ini kaum muslimin oleh khalifah atau oleh komandan perangnya dibagi dua. Dibagi dua. Diistilahkan imam, imam itu khalifah. Karena khalifah itu ikut memimpin perang. Zaman Nabi Muhammad SAW, zaman para sahabat dan sebagainya, itu langsung dipimpin sendiri. Nah, maka Nabi Muhammad SAW, kalau berangkat perang, ya pemimpin sendiri. Ada kalanya di tugaskan pada seorang sahabat yang menjadi jadi panglima. Maka kalau perang yang dipimpin langsung atau dikomandani langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu dinamakan ghazwah. Dinamakan ghazwah. Kalau peperangan tidak langsung dikomandani oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi mengangkat panglima dari seorang sahabat itu dinamakan sariyah dinamakan syariah. Begitu juga khalifah sering memimpin perang dan sebagainya. Sudah. Jadi khalifah atau imam atau amir minim atau lebih kita pakai lebih jelas komandan perangnya ini membagi pasukannya atau bantuan tentaranya menjadi dua bagian. Kalau musuh bukan di arah kiblat فرقة تقف في وجه العدو firqatan khalfah jadi satu satu firqah, satu golongan, satu bagian menghadap nah, musuh. Sudah saya gambarkan begini. Musuh di timur. Anggap orang Islam di Tanjung, saudara. Ya, Tanjung ini. Wah ini orang Islam. Musuh anggap di pecinan sana. Sudah musuh di sana loh. Kita sekarang mau sholat bagaimana? Nah, ini dibagi dua. Sebagian menghadap ke sana, menjaga musuh. Kemungkinan ada sholat musuh. Ya sebagian melakukan sholat biasa. So kalau sholat semua menghadap sana kalau kan juga akan dihantam Ya Ya, ini jadi sebagian dihadap ke sana, sebagian menjadi apa sholat bersama Cara sholatnya bagaimana? Supaya semua ikut. Ini caranya. Nanti orang bagi cara lain, asalaman bisa. Jadi satu golongan menghadap musuh, menjaga kemungkinan ada sebuah dari musuh. Yang sekolongan ikut sholat bersama khalifah, bersama komandannya. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu rak'atan salat anggap dua rakaat salat sudah bersama salat sudah bersama salat berdiri setelah berdiri ini yang belakang ini mak makmum ini ini nurkan sendiri imamnya masih berdiri ini nurkan sendiri jadi bagi dua loh anggap dua baris anggap saja dua baris salat satu ngadep sana satu salat jamaah dengan imam setelah mendapat satu rokaat ya kan berdiri lagi loh berdiri yang belakang ini makmum ini jalan tersendiri meneruskan sendiri Jadi, imamnya masih berdiri ini sudah ini salam ini jaga ini kembali kembali jadi semua dapat ikut makmuman dan bersama imam nah, ini cara umpama nggak cara itu ya boleh saja pokok sholat umpamanya sudah masing-masing uh, kelompok sudah atau regu gitu ya, umpamanya sholat sendiri kan tidak apa-apa pokok sholat. Tapi kalau dalam keadaan perang kesempatan harus jatuh. Kalau sholat nanti dikirim sholat ini lebih bahaya lagi. Kan lebih bahaya loh. Nah, dalam keadaan perang. Nah, ada cara begini sekaligus. Jadi sholatnya sekali sekaligus maksudnya. Umpama nggak sekaligus sudah rebusan sendiri, sholat sendiri, sholat sendiri. Boleh saja asal bisa menjaga apa? serbuan musuh dan semua sholat. Nah hanya cara kalau di begini bagi macam-macam ini ini dalam keadaan mengkhawatirkan sebab situasi perang kesempatan harus betul-betul digunakan jangan sampai lengah nah, ada cara demikian eh, sudah yang ini tadi selesai alas nah, yang ini masih. Maka diterangkan fayusalli ay al imam al khalifah bil firqatil lati khalfahu rak'atan dengan barisan yang di belakangnya satu rakaat terus barisan ini summa tatimmu li nafsiha lalu ini menyelesaikan sendiri menyempurnakan saya sendiri imamnya masih berdiri ini sendiri yang belakang ini sudah lantas ini salam selesai salam cepat-cepat dia Otamdi ila wajil adu. Ini berangkat menghadap siapa? Musuh. Yang tadi menjaga gabung sekarang. Ini imam sholat. Nah, jadi ikut di imam sholat. Watak ta'ifatul ukhra. Salli biha. Imamnya sholat rokaat. Sudah. Dapat satu rokaat. Imamnya duduk. Ya, duduk. Dapat satu rokaat. Dua rokaat. Imamnya sudah ini ikut sudah ikut, rokok, sudah ada ikut, imam duduk, ini kan teruskan. Teruskan, ditunggu oleh imam. Jadi bukan film masbuk, bukan. Ini cara khusus. Imamnya harus duduk, ini teruskan. Rokaat terus dia duduk, salamnya bersama. Bukan model masbuk, bukan. Lain masalah. Nah, sudah jadi imamnya duduk, tahiyat, menunggu ini. Ini sholat. Yang sudah rokaat sudah dia duduk sudah setahiyat apa ya salam habis imam salam ya salam biasa jadi permulaan bersama pasukan pertama akhiran bersama pasukan ke kedua imamnya itu itu dia khalifahnya nah memang komandan-komandan perang di pasukan-pasukan Islam itu komandannya itu ya kepala perang ya pemimpin perang ya kiainya ya imam sholat ya ya ya tugas apa saja dalam ibadah jadi komandannya ya kiainya sekali jadi semua sampai zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang komandan perang diutus oleh Nabi sabar mengimami dia mesti baca kul wallahu baca surat apa saja tidak meninggalkan kul wallahu ahad nah anak buahnya takut mau tanya oh saya takut tapi dalam hati ini gerak kenapa ini saat sholat pasti membaca Qul huwallahu ahad baca sholat apapun baca Qul huwallahu tidak pernah meninggalkan mau tanya nggak berani setelah pulang lapor pada Nabi tanya ya Rasulullah komandan kita ini tidak meninggalkan Qul huwallahu ahad waktu apa saja dia sholat baca apa saja tetap membaca Qul huwallahu ahad tanya Nabi Kenapa? Dia saya senang surat ini. Jawabannya ini buah, saya cinta, saya senang pada surat ini. Jadi dia begitu senang pada surat. Jawab Nabi, hubbuka iyaha akhalqa jannah. Cintamu pada kuluhat ini menyebabkan kamu masuk surga. Tambah enak. Nah, itu jadi cintamu pada kuluhat ini masuk surga. Jadi nah, jelas bahwa yang menjadi khalifah itu ya itu yang jadi perannya, langsung atau komandannya yang diutusnya itu pun menjadi kia kiainya sekali yang imami dan sebagainya. Nah, jadi cara pertama itu tadi cara musuh dibuka bukan di arah kita. Wasani dan yang kedua an yakuna fi jihatil qiblah musuh di arah kiblat sekarang Tanjung sudah ya Islam di Tanjung musuh sekarang di Mergan jadi montahan di sini musuhnya di di sini di Mergan ini bagaimana kita sholat mesti ngadap ke kiblat wah ini bagaimana nah di sini ada caranya sekarang kalau musuh di arah kiblat bagaimana an yakuna fi jihatil qiblah fayasuffuhumul imamu saffain dibagi dua baris dibagi dua baris sholat bersama cuma dibagi berapa dua dua sudah imam di muka ini barisan sop sop ini sop nah, musuh di sana loh sholat nggak di sana sudah wahyu yuhrimu bihim lalu sholat takbir biasa sama. Fa'idha sajadat sekarang sudah. Ya. Terus rukuk sudah. Rukuk apa yang mudah rukuk. Rukuk. Sambil sujud. Sujud yang berbahaya. Dalam peperangan sujud berbahaya. Orang begitu dia dihantam. Nah ini bagaimana diatur. Kalau sudah imamnya sujud, soft salah satu ikut sujud. Yang satu berdiri, dianggap yang tidak ikut sujud, yang yang yang yang belakang masih berdiri jaga. Jadi begini loh ya. Lantas ini sujud, ruku sujud, ini berdiri. Jadi ini begini ini, ini masih ada yang melihat apa? Melihat musuh. Nah, nanti ini seharusnya ini berdiri, baru ini sujud. Pergantian. Nah, jadi yang yang satu baris sujud, yang satu baris berdiri tetap menjaga kemungkinan dari musuh ini. Kalau semua sujud, wah ini berbahaya. Kalau tidak sujud semua, sholatnya bagaimana? soal tanpa sujud senjata di tangan saja oh iya dong pegang apa power saja lah apa senjata ya pegang saja nah itu jadi bisa saja senjata yang dia pakai apa bisa saja nah, maka dari saya katakan banyak cara sekarang zaman modern kan ini zaman dulu kan gampang saja tuh ya pedangnya itu mbaknya cangking <laughs> kan bisa tuh nah, dari cara sekarang kan masuk oh, macam-macam nah, ini pertama dulu jadi yang kalau yang dibuka sujud bersama ini, ini berdiri. Nah, gitu. Gantian. Faida dah, saja ma'ahu mau ahli Wa waqafa safar akhir Yang, yang lain berdiri. harus menjaga. Faida saja saja walahmu. Kalau ini sudah berdiri, Allah Akbar, ini sudah. sudah sudah sendiri, terus gantung lagi. Berdiri sama lagi nanti. Terus begitu. Nah, nanti sujud, eh, duduk, sudah bersama. Ini sudah duduk, layat, ini gampang sekali. Kalau duduk kan gampang. Kan? Nah, duduk sudah salam bersama. Nah, ini kalau mau sudi. Ketiga, wa an yakuna fi syiddatil khawf. Wah, ini syiddatil khauf sangatnya takut berarti dalam pertempuran, tempur sudah. tawur sudah. Wa tihamul harb sudah eltiham eh, itu campur jauh orang sudah laham itu kan daging iya. laham itu daging laham ketemu laham ya nempel badannya orang nempel badannya orang itu dia katakan eltiham badan sudah sudah tawur kan begitu itu hmm. kasar kasaan begitu sudah sudah tawur loh tawur begitu itu itu tetap wajib apa sholat nah, kita bilang selalu bayangkan ke sana ini bertempur wajib sholat perpekan nggak sholat ini kan repot ini ini mau puasa nah, ini bagaimana perpekan itu apa? pasar rame mau haraya ya banyak pembeli itu namanya perpekan itu nah, istilah sini perpekan itu ribut, ribut ya kan tidak ribut jadi itu tidak sholat bagaimana Wah ini bertempur ini lebih dari perpekan ini. Jadi itu wajib sholat. Nah bagaimana caranya? Sholat sedapat mungkin. Harus nah, sholat sedapat mungkin. Bagaimana? Ya berdiri, ya jalan, gasak ya, musuh itu sholat. Maka diterangkan fayusalli kaifa amkanatu. Jadi sholat sejak bagaimana bisanya? udah pokok nawa itu sholat ya sholat lalu dia baca yang wajib hati apa ruku ya tak bisa isyarat saja atau bagaimana pokok sholat sambil tawur jadi sambil gasak musuh ini sambil sholat jadi pikirannya ke Allah subhanahu wa ta'ala memang dalam keadaan begitu harus fikiran kepada Allah lillah dan minta tolong pada Allah ini karena benar jangan kalau Begitu bertempur pikirannya kepasang. Bagaimana? Dah bukan ber, bukan bertempur itu. Bertempur mesti pikirannya bikin menang, ingin selamat. Nah orang muslim dasarnya lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bagaimana sholatnya? Ya saya, saya, saya, sedapat mungkin, sebisanya. Bagaimana? Sedapatnya. Kaifa amkan. Rajilan, jalan kaki umpamanya sudah warakiban buat naik kuda dan sebagainya sudah sambil naik kuda sudah gasak musuh itu ya sholat wading jalan kaki ya lari sana ya lari sana mukul sana ya itu sholat jadi misalnya mustaqbil qiblah wa ghairu mustaqbil qiblah ngadep qiblah atau tidak ngadep qiblah enggak ada baru jadi kemana saja sedapat mungkin. Nah, jadi tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Jadi ini pokoknya. ada pun cara-cara model wah, gampang saja. Sekarang senjata macam-macam. Ada meriamnya, ada tanknya, ada lancipacanya, ada pesawat terbangnya, ada kapalnya, ada apalagi macam-macam sudah yang kendaraan-kendaraan, yang model kendaraan, yang model alat-alat macam-macam, ya bisa saja. kemudian bagaimana caranya bisa diatur. Anggap dibagi setelah pasukan meriam sana, pasukan anu sana, bagaimana. Waktu sholat ya masing-masing ngatur sendiri, hmm. ngatur sendiri. Di dalam tengnya pun bisa sholat gak cukup. Sama dengan kita sholat dalam sepuluh, ya. Kan bisa saja. Nah, bagaimana? Anggap dalam pesawat terbang, kan bisa saja. Bagaimana diaturnya? nah, bisa sholat. Tidak ada wudhu, ya tayang. Tidak ada ya, ya hormatil waktu. Itu sudah ada masalah tayang, wudhunya sudah gampang saja. Ya. Tidak harus wudhu, tidak ada wudhu tayamum, tidak ada tayamum dihormatil waktu pokok ada waktunya. Dan bisa dijamak. Ini dalam keadaan khauf bisa dijamak dan kalau sudah berangkat pertemuan bisa dikosar maka diambil dua rakaat dari silahnya dua rakaat diambil dua rakaat bisa dijamak jadi keadaan enteng sekali pokok jangan meninggalkan sholat jadi jamaknya bisa kosornya bisa Nah wudhunya kalau tidak ada wudhu, tidak ada air ya tayamum, tidak ada tayamum sholat dihormatil wakati nanti ada cara-caranya. Nah ini masalah. Kalau tidak bisa jamaah sekaligus model peperangan zaman dahulu, dahulu kala, ya sekarang bagaimana cara-caranya? Nah ini masalah. Wudhunya harus dulu peranan. wudhu dengan pakai wudhu dulu. Nah itu, kalau bisa wudhu ya wudhu, kalau tidak bisa wudhu tayam, tayamum, kalau oh, tidak bisa, tidak ada tayamum, tidak ada wudhu umpama. Ya. Ini salat dihormatil waktu. Bagaimana di pesawat tepat? Macam wudhu dia. Waduh, tidak bisa wudhu. Tayamum di pesawat tepat tidak ada. Tidak ada debu. Bagaimana salat dihormatil waktu? Adapun orang mau berangkat perang atau apa saja wudhu itu sunnah. Sedapat mungkin jangan tinggal wudhu. Mau pasaran saja kalau bisa wudhu mau pasaran dulu uh, dulu, dulu mau keluar wudhu itu paling baik orang itu selalu pegang apa wudhu insya Allah ada apa-apa lebih aman taruh kata wudhu sedapat mungkin nah, itu. mau tidur lah sunnah wudhu mau pasal sunnah wudhu mau hadir walimah sunnah wudhu mau hadir tahlilan sunnah wudhu mau hadir tibaan sunnah wudhu mau jadi mantan sendiri sunnah wudhu mau akad nikah sunnah wudhu ini apalagi mau berangkat perang dan sebagainya anggap sudah saya contohkan ada orang Islam sudah sekarang biasa ada olahraga yang dihalalkan oleh Allah anggap sepak bola gitulah main itu berangkatnya spillernya atau pemainnya ini wudhu semua baik kalau kebetulan jauh dari waktunya sholat di sana bisa bisa sholat ya itu bisa sholat jadi kalau bisa memang selalu pegang buku. Nah, itu masalah. Nah, jadi jelas sholat dalam keadaan khawf demi minta khawf demikian yang diterangkan. Maka tidak maka tidak boleh sama sekali meninggalkan sholat maka bukan diharus sholat. Maka sekarang bisa orang tanya pada diri masing-masing. masing kapan kira-kira asal ada alasan banyak saya bisa meninggalkan sholat lima ini kita harus minta pada Allah perbanyak. Saya bisa meninggalkan sholat lima waktu. Lima waktu. Jawabannya tidak ada. Selagi masih adanya nyawanya dan akal masih sehat, akhirnya tidak gila. Iya kalau kalau sudah gila sudah tidak wajib. Khairul kalah, Sangat banyak kalah. Iya, nah, sudah mau doa. Sudah, dulu saya terangkan kalau kalau sakit berdiri nggak bisa, ya duduk tidak bisa duduk. Gimana? Ya miring kanan. Tidak bisa miring kanan, miring kiri. Astaga. Kiri. Nggak bisa ya terlentang. merumah terlentang. Nggak bisa gerak ya sudah kepala. Anu. Sudah kepalanya saja yang insya Allah. Kepalanya di timur, kakinya di barat, ya sudah kepalanya yang gerak sambil baca apa mestinya baca rukuk sujudnya isyarat kepalanya sudah nggak bisa dia minta sudah nggak bisa gerak matanya yang gerak macam sehat afiat dapat ilmu dan apa saja minta sudah nggak bisa gerak matanya yang gerak isyarat macam-macam isyarat rukuk sujud di mata matanya nggak bisa gerak hatinya sambil membaca hatinya membaca hatinya mereka syukur membaca sujud rukaat hati yang nggak gerak udah wassalam <laughs> sudah hati sudah gerak ayat sudah sudah tidak ada baru nanti disolat سبحانه nah, jadi kita-kita ini laki-laki perempuan sejak ta'arud sejak balik itu harus memperhatikan gunakan kesempatan ta'arud sejak balik itu harus memperhatikan sholat yang baik menjadikan sholat ini paling top. Lainnya atau masih bisa kalau beralasan ada uzur. Maju ada uzur. Sampai wajib puasa puasa Ramadan. waktu saya anda waktu saya sakit, tidak bisa. Malah dokter mengatakan harus minum. Aduh. Kan harus minum obat tiga jam sekali dan sebagainya atau atau memang sakit nggak bisa ya sudahlah faidatun min ayamin ukhar kapan fata'am sembuh masih bisa tuh Soalnya wajib zakat ini ayamin zakat ini malah raya wajib kita saya nggak punya apa-apa Bagaimana mau zakat? Sedang untuk belanja nggak punya, mau jual apa? Gimana mau jual apa apa nggak ada sama sekali. Ya sudahlah bebas, tidak wajib. Amal wajib haji. Haji, wah tidak ada kendaraan, lalu tidak ada ongkos. <laughs> ongkos tidak mustahil, ya tidak wajib tidak wajib sama satu haji sama wajib salat lima waktu apa lima tiga apa sudah jawab nggak ada jawaban saya apa sejak hanya orang berbuat tadi hajat udur bisa bu kenal ada sholat ada sholat uzur mufakat kalau pak ada sholat uzur uzur apa udah suka nah ini terang beling itu apa Jadi as-salah yang Sholat ini sama sekali tidak boleh ditinggalkan walaupun bagaimana hanya lima waktu. Untuk tuh sampai keadaan tertentu. Mendapat